Para pemalsu hadis Para pemalsu hadis sangatlah banyak. Di antara tokohnya yang terkenal adalah Ishaq bin Najih Al-Multi, Ma'mun bin Ahmad Al-Harawi, Muhammad bin As-Sa'ib Al-Kalbi, Al-Mughirah bin Sa'id Al-Kufi, Muqatif bin Abi Sulaiman, Al-Waqidi, dan Ibnu Abi Yahya. Para pemalsu hadis ini berbeda-beda kelompoknya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, zanadiqah, orang-orang zindik. Mereka ingin merusak akidah kaum muslimin, menjelekkan Islam dan mengubah hukum-hukumnya. Contohnya adalah Muhammad bin Said al-Maslub yang dibunuh oleh Abu Ja'far al-Mansur. Dia memasukkan hadis dari Anas secara marfu' ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di illa ayyasha Allah. Yang artinya, aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi lagi sesudahku kecuali jika Allah mengendakinya. Contoh lain adalah Abdul Karim bin Abi Al-Auja yang dibunuh oleh salah satu gubernur Abbasiyah di Basrah. Ketika hendak dibunuh, orang ini berkata, Aku telah membuat empat ribu hadis palsu di antara kalian yang di dalamnya aku haramkan yang halal dan aku halalkan yang haram. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang zindik telah membuat 14.000 hadis palsu atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok yang kedua di antara para pemalsu hadis yakni orang-orang yang mencari muka di hadapan para khalifah dan gubernur seperti Ghiyas bin Ibrahim. Dia pernah masuk menemui Al-Mahdi. Ketika itu dia sedang bermain-main dengan burung merpati. Kemudian dikatakan kepadanya, "Sampaikan hadis kepada Amirul Mukminin." Kemudian dia menyebutkan sanat dan membuat hadis palsu atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, tidak ada hadiah atau taruhan kecuali dalam lomba pacuan unta, memanah, melempar tombak, pacuan kuda atau burung. Al-Mahdi pun berkata, akulah yang menjadi sebab ia melakukannya. Maksudnya membuat hadis palsu untuk mencari muka. Kemudian dia meninggalkan burung merpati tersebut dan memerintahkan supaya disembelih. Kelompok yang ketiga, orang-orang yang mencari muka di hadapan orang awam dan menyampaikan cerita-cerita aneh dalam rangka menyampaikan tarhib dan tarhib. Hal ini ia lakukan untuk mencari harta atau kedudukan. Misalnya adalah para tukang cerita yang suka menyampaikan cerita-cerita aneh di masjid-masjid dan tempat-tempat perkumpulan yang dapat membuat orang-orang tercengang. Dinukil dari Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in bahwa keduanya pernah mengerjakan sholat di masjid Rasofah. Kemudian ada tukang cerita berdiri lalu berkata, Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in telah menceritakan kepada kami. Kemudian dia menyampaikan sanatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, Man qala la ilaha illallah khalaqallahu lahu min kulli kalimatin tayran min qaruhu min dahabin warishuhu min marjanin. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, Allah akan menciptakan baginya dari setiap kata seekor burung yang paruhnya terbuat dari emas dan bulunya terbuat dari marjan. Kemudian dia menyampaikan cerita yang panjang. Setelah selesai bercerita dan mengambil upahnya, Yahya memanggilnya dengan isyarat tangan. Kemudian orang tadi menghadapnya dengan harapan akan mendapat pemberian. Kemudian Yahya bin Ma'in bertanya kepadanya, Siapa yang menceritakan hadis ini kepadanya? Kepadamu, dia menjawab, Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in. Dia berkata, Aku adalah Yahya bin Ma'in dan ini adalah Ahmad bin Hambal. Kami tidak pernah mendengar hadis seperti ini dari Rasulullah SAW. Tukang cerita tadi berkata, Saya selalu mendengar bahwa Yahya bin Ma'in adalah orang bodoh. Aku tidak mengetahuinya dengan pasti kecuali saat ini. Seakan-akan tidak ada Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hambal dalam hadis tadi selain kalian berdua. Sesungguhnya aku telah menulis hadis dari 17 orang yang bernama Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in. Kemudian Ahmad bin Hambal menutupkan lengan bajunya di wajahnya dan berkata, biarkan dia pergi. Kemudian orang itu pun berdiri dengan gaya mengolok-olok kepada mereka berdua. Kelompok keempat dari para pembuat hadis palsu, yakni orang-orang yang sangat bersemangat dalam beragama, lalu membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan-keutamaan Islam dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Mereka membuat hadis yang menceritakan keutamaan zuhud terhadap dunia dan sejenisnya dengan tujuan agar manusia mau menerima agama ini dan mau bersikap zuhud terhadap dunia. Contohnya adalah Abu Ismah, Nuh bin Abi Maryam, seorang qadi di Marwu. Dia membuat hadis palsu tentang keutamaan surat-surat dalam Al-Quran. Surat demi surat. Dia berkata, sesungguhnya aku melihat manusia berpaling dari Al-Quran dan menyibukkan diri pada fiqih Abu Hanifah dan Maghazi Ibnu Ishaq. Lalu dia membuat hadis palsu karena hal itu. Kelompok kelima, orang-orang yang fanatik terhadap madhab, parekot, negeri, tokoh yang diikuti, atau kabilah tertentu. Mereka membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan-keutamaan dan pujian terhadap sesuatu yang mereka fanatikkan. Contohnya adalah Maisaroh bin Abdi Rabbi. Dia mengaku membuat 70 hadis palsu atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib.